سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإنني لا أفر فيما بين وإنني أتى وإني وإن وإن وإني وإني لا أخر فيما Anda pendekkan lanya La akhirru لا أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشية علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع رواه البخاري بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجي, فيجي الجائي فيضع رجله على عنقه ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع رواه البخاري para ikhwan yang dimuliakan Allah kajian kita masih tentang bagaimana potret kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya di dalam zuhudnya mereka terhadap dunia, hidup dengan apa apa adanya. Dan malam hari ini kita bersama-sama melihat sisi kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu taala orang yang paling banyak di antara sahabat meriwayatkan hadis. Jika antum lihat Mustad Imam Ahmad, maka antum akan dapat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal dia adalah orang yang belakangan masuk Islam. Sebelum maka ditaklukkan baru masuk Islam. Tapi semenjak beliau masuk Islam senantiasa bermulazamah menimba ilmu, senantiasa hadir di majelis Rasulullah, tidak pernah absen. Bagaimana kehidupannya? Dia hidup dengan yakni ala kadarnya. Kalaulah ada sedekah yang datang dari kaum muslimin, mereka makan. Kalau enggak, mereka enggak makan. Sebagian orang pernah pada masa Abu Hurairah mencurigai Abu Hurairah kenapa banyak mereka hadis. Maka dia menjawab, orang-orang sibuk mereka ke pasar yang pedagang ke pasar, petani pergi ke sawah ladangnya. Adapun aku terus menerus menimba ilmu di hadapan Rasulullah SAW. Jadi tidak heran kalaulah beliau paling banyak mereka hadis dan beliau senantiasa mengumpulkan hadis-hadis sahabat Kemudian diriwayatkan tanpa menyebutkan nama sahabat tersebut. Langsung dikatakan qala Rasulullah. Makanya kalau orang orientalis semisal apa namanya Subsah, Golziher, mereka mencela Abu Hurairah ya. Memberikan keraguan-raguan maka sesungguhnya Abu Hurairah telah menjawab tentang dirinya sendiri dan beliau tidak pernah berdusta. Adapun sisi lain kehidupan beliau sebagaimana yang diceritakan dalam hadis ini berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Muhammad bin Sirin menceritakan perihal Abu Hurairah dan Muhammad bin Sirin juga adalah merupakan seorang tabi'in ulama tabi'in menceritakan perihal gurunya Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah berkata tentang dirinya, "Laqad ra'aituni wa inni la fi fima bayna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah." Aku benar-benar pernah melihat diriku sendiri jatuh tersungkur antara mimbar Rasulullah SAW dengan hujrah Aisyah radhiyallahu taala. Berarti di daerah Raudhah. Jikalah ini rumahnya Rasulullah atau hujrah Aisyah, di sini mimbar, di antara tengah-tengah ini Abu Hurairah pernah terjatuh tersungkur. Maksiyan alaiya jatuh tersungkur aku pingsan. Fayaji al-jahi, datanglah orang ketika itu. Fayadha'u rijlahu ala unuqih, diletakkan kakinya di atas leherku. Wa yaru anni majnun, dia mengira aku telah gila. Wa ma bi min junun, padahal aku tidaklah gila. Ma bi illal ju', tidaklah aku kecuali merasakan lapar yang bersangatan. al Bukhari. Subhanallah. Beginilah ikhwan sisi kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu taala yang dia korbankan semua hidupnya untuk ilmu. Kelaparan dia. Dan begitu pula para ulama Imam Bukhari rahimahullah pernah suatu ketika tiga hari muridnya kehilangan gurunya, nggak pernah datang ke majlis mereka. Mereka datangi, mereka lihat ternyata beliau dalam keadaan pakaian apa namanya tidak memiliki pakaian untuk keluar untuk keluar rumah nggak ada pakaian yang mau dibeli akhirnya mereka kumpul uang mereka belikan untuk gurunya pakaian baru dia keluar dan mengajari mereka kembali itu Imam Bukhari yang kitabnya subhanallah tidaklah seorang pun muslim ya yang berakidah Al sunnah kecuali menerima kitab Sahih Bukhari rahimahullah taala Tentunya jika dikaitkan hal ini dengan bab kita bab fadl ju' keutamaan lapar dan dahulu telah kita bahas bahwasanya lapar bukanlah menjadi utama. Ya, bukanlah lapar itu suatu keutamaan. Ya. Tetapi daripada lapar ini akan muncul sikap itu yang akan dihargai menjadi utama karena sikap tersebut bukan karena laparnya sendiri. Adapun lapar Rasulullah berlindung daripada kelaparan. Berkata Syekh Salim, khuturatu al-ju' hadis ini menunjukkan betapa bahayanya lapar. Wa annahu yasrul abda. Lapar itu membuat seorang dia pingsan, jatuh tersungkur, seolah-olah kesurupan, ya. Seolah-olah dia kena penyakit ayan. Orang kelaparan. Wa yafqidu qudratahu 'ala as-saytara 'ala nafsi 'ala wa hawasi orang kelaparan mampu kelaparan tersebut terkadang mampu membuat apa namanya orang tersebut hilang kesadaran sehingga dia nggak bisa menguasai dirinya lagi nggak bisa menguasai inderanya karena kelaparan salam Abu Hurairah nggak bisa menguasai dirinya sehingga jatuh tersungkur pingsan karena kelaparan bersangatan bahaya Walidhalika qila kadal ju'u an yakuna kufran karena itulah tidak salah jika ada yang mengatakan hampir-hampir kekufuran itu membuat orang menjadi kufur walaupun itu bukan hadis. Sehingga ada patah mengatakan lau kanal ju'u rajulan laqataltu. Kalaulah yang namanya kelaparan itu menjadi bentuk seorang laki-laki akan kubunuh dia. Bahaya kelaparan. Kita melihat negeri-negeri yang terkena penyakit busung lapar, anak-anaknya perutnya buncin, nggak ada makanan, kering, masya Allah, kayak tengkorak tengkorak, bahaya sekali. Jadi yang jangan minta kelaparan, berlindungan daripada kelaparan. Tapi kalau Allah Taala takdirkan antum harus kelaparan, maka sabarlah, hadapilah dengan sabar. Carilah jalan keluarnya supaya antum tidak ditimpa kelaparan. Kemudian ikhwan, hadis ini menunjukkan kesabaran sahabat dalam kefakiran, dalam kelaparan, wa ta'affufuhum an su'alin nas. Kesabaran sahabat untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Meminta-minta sekarang mungkin lebih banyak gaji dia daripada kita. Mungkin lebih enak beras yang dia makan daripada kita. Karena malas saja. Sahabat, subhanallah. Mereka tidak meminta-minta, tidak mengadakan tangannya kepada manusia. Jelek sekali. Dan itu kebanyakan daripada kaum muslimin. Di pasar-pasar datang. Ya. Di bas-bas, keramaian, stasiun-stasiun, apalagi mau raya. Hari raya seharusnya kita diberikan perintah Allah untuk membayar zakat supaya mereka tidak minta-minta, malah semakin jadi-jadi. Hari raya itulah mereka kumpul sepanjang jalan, sepanjang masjid. Subhanallah. Sebagian tempat tuh ngantum. Itu masjid kalau antum mau masuk hari Jumat, sepanjang jalan mau masuk masjid itu orang semua minta-minta. Kalau antum kasih yang satu semua minta. Subhanallah. Ini adalah kehinaan kehinaan diri. Terkadang dia nafkahi anaknya, keluarganya dengan minta-minta. Nasallallahu alaihi Para sahabat enggak, mereka enggak minta-minta. Diri mereka begitu tinggi untuk merendahkan diri mereka kepada manusia. Subhanallah. Ini hendaklah menjadi pelajaran kepada kita semua agar jangan sampai kita bergantung kepada makhluk. Berupayalah kalau Allah Allah memberikan antum hadiah, rezeki dari perantara orang, orang berikan antum sesuatu tanpa antum minta, terima. Itu kata Umar ya. Tapi kalau anda kata untuk minta, jangan. Muliakan diri kita. Subhanallah. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Jangan sampai diminta-minta kepada orang kebiasaan jelek. Para sahabat, subhanallah. Sampai di antara mereka ada yang membayar Rasulullah untuk tidak meminta kepada manusia bantuan. Sampai kalaupun jatuh cemetinya, cemeti untanya jatuh, dia nggak suruh orang tolong ambilkan. Dia ambil sendiri. Subhanallah. Dia anggap minta bantuan orang itu mengurangi tawakalnya. <laughs> Subhanallah. Jatuh cemeti nggak dia minta orang ambilkan. Dia turun dia ambil sendiri. Karena kaidahnya semakin orang tidak bergantung kepada manusia, semakin tinggi derajatnya di pandangan Allah dan pandangan manusia. Itu kaidahnya. Orang yang kaya itu sebenarnya orang yang tidak butuh manusia, tidak butuh bantuan manusia maksudnya. Pasti kita butuh manusia. Tapi dia tidak membutuhkan bantuan manusia. Itu orang paling kaya. Orang paling miskin adalah orang yang paling banyak membutuhkan bantuan manusia. Allah. Kemudian من لم يعرف حقيقة الأمر معذورا في ترك الإعانة حتى ينجلي له الخبر ويعلم ما يلزمه من العون Orang yang tidak tahu suatu perkara maka dia mendapat uzur kalau tidak dia bantu sampai dia tahu apa yang terjadi sebenarnya, apa kegerangan terjadi sebenarnya. Orang ini melihat Abu Hurairah jatuh pingsan, dia nggak tahu Abu Hurairah kelaparan. Dia kira Abu Hurairah gila karena sebagian orang ada yang tiba-tiba muncul gilanya, jatuh pitam, kemudian setelah itu dia nggak kontrol diri lagi, gila, seolah kesurupan. Ya. Maka kata Abu Hurairah sampai ada orang datang, dia kira aku gila. Dia letakkan kakiku, kakinya di atas kepalaku, di atas leherku. Karena itulah cara mereka untuk pada masa dahulu untuk mengetahui ini orang gila atau bukan gila. Ya, dengan itu ketika dipijak kepalanya dia akan segera bangun. Dia akan segera tersadar. Jadi dia pijakkan kepala <laughs> Abu Hurairah, dia kira gila. Abu Hurairah nggak bisa nggak bisa apapun juga, kelaparan dia. Subhanallah. Ini tradisi mereka. Subhanallah. Jadi hadis ini menunjukkan tradisi bangsa Arab untuk mengetahui orang ini gila atau bukan, pijak kepalanya, lehernya dipijak. Kalau anda kata dia bangun, dia siuman dan dia bisa bicara, berarti dia nggak gila. La haula wala quwwata illa billah. Baik, baca hadis berikutnya. Fadhal. وعن وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودية في يهودي عند يهودي في ثلاثين صاعا من سعير من سعير متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير متفق عليه dari Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan perihal Nabi Muhammad SAW suaminya berkata Aisyah tufiya Rasulullah telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhuna sementara baju besinya baju perangnya tergadai digadaikan inda yahudiyin pada seorang Yahudi fi salati sa'an syair karena beliau meminjam kepada orang Yahudi ini 30 sa' gandum muttafaqun alaih satu sa' empat mud ya satu sa' sekitar dua kilo setengah kalikan 30 30 sa' sebegitu harus pinjam ya mungkin puluh sekian kilo dan dia gadaikan baju perangnya kepada Yahudi itu. Ini tandanya bahwasanya saya benar-benar akan membayarnya. Ini saya gadaikan. Rasulullah meninggal, tergadai baju perangnya. Menunjukkan, Masya Allah, betapa Rasulullah SAW zuhud di dunia. Padahal peperangan-peperangan yang mereka jalani, ya penaklukan kota Mekah, perangan Hunain, itu harta melimpah ruah datang kepada kaum muslimin. Nanti ingat kisah orang-orang Arab berdui kepala-kepala suku yang datang. Nabi ingin memuliakan mereka, menarik mereka supaya masuk Islam. Ya, ada Aqra bin Habis, ada yang lain-lainnya. Abu Sufyan. Berapa mereka diberikan unta ya Rasulullah? Unta, kambing, subhanallah. Ada yang 200 ekor unta, 200 ekor kambing, masing-masing orang. Sampai-sampai orang-orang Arab berkata, Muhammad gila. Dia memberi sedekah tidak takut miskin. Datang yang lain minta, datang yang lain minta kata Rasul, demi Allah kalaulah aku punya semua lembah ini kambing untuk kalian semuanya nggak ada untukku. Sallallahu alaihi wasallam. Meninggal ya tergadai masih baju besinya belum lagi ditebus. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita dengar Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala pun ketika meninggal banyak ribuan ribuan rial utang karena dermawannya kepada manusia. Syekh bin Bas ada seorang perempuan Afrika ya ketika datang utusan dari Saudi Arabia ya, untuk melihat keadaan mereka yang kelaparan. Ada seorang perempuan orang Afrika yang dia bertanya dari mana kalian? Kami dari Saudi Arabia. Oh, kalau begitu tolong sampaikan salamku kepadanya. Ya. Ketika itu berkata utusan ini, bagaimana kau tahu Syaibin bin Bas? kau di sini di sana. Demi Allah setiap bulan dia kirimkan aku uang. Subhanallah. Syaibin bin Bas kirimi uang sampai ke Afrika. Orang nggak tahu. Syekh bin Bas itu paling satu minggu gajinya habis. Antum tahu jabatannya mufti. Mufti Mamlakah Arabia, Lajnah ima, Hayatu Kibar Ulama, dulu mudir uh, eh, mudir Jamiah Islamiyah. Segudang karirnya. Tentunya gajinya juga besar. Tapi subhanallah betapa dermawannya beliau rahimahullah taala. Makan nggak pernah sendiri. Kalau makan pasti ada orang yang diajak makan. Tetap makan nggak pernah sendiri. Rahimahullah taala. Meninggalkan utang yang banyak. Seketika berlomba-lomba para dermawan untuk membayar utang beliau. Hapuslah hutangnya semua. Rahimahullah taala. Dan banyak para sahabat seperti itu pula. Muad bin Jabal terkenal itu tukang apa namanya? beri orang sedekah, infak sampai akhirnya dia pun berutang gara-gara itu. Sampai akhirnya di hartanya itu disita oleh Rasulullah, disuruh jual itu dibayar kepada orang dia utang. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu taala perawi di sini. Ketika masa Umar dia dapat supply Uthman demikian sampai ketika Urwah masa Urwah bin Zubair dia dapat supply banyak gajinya besar sebagai istri Rasulullah SAW. Kalau datang kata budaknya, kalau datang yakni jatah gaji daripada penguasa ketika itu maka dia segera berkata kepada budaknya, kau kirim kepada janda itu, kau kirim kepada si fulan, kirim kepada fulan, nah, kau kirim kepada anak yatim ini. Sampai habis semuanya. Sampai terkadang berkata budaknya, Wahai ibunda, kenapa tidak kau sisakan sedikit untuk malam kita hari ini? Kenapa nggak dari tadi kau sebutkan? Subhanallah. Sampai-sampai marah ketika itu Urwah bin Zubair, bukan Urwah, Abdullah bin Zubair, keponakannya, anaknya Asma ketika dia jadi khalifah ini demi Allah akan ku cabut hak untuk membagi harta daripada bibiku ini. Marah dia, dianggapnya bibinya tidak pandai menggunakan harta, menghambur-hamburkan harta. Sampai ke telinga bibinya marah Aisyah, demi Allah tidak mau aku bicara lagi sama kau. Dia putuskan hubungan. Sampai payah berhari-hari akhirnya Abdullah bin Zubair berhasil minta damai, minta maaf kepada Aisyah radhiyallahu taala Menunjukkan di mata mereka harta itu nggak ada. Kita nggak punya harta gila mau punya harta, nggak punya. Subhanallah. Mimpi-mimpi tiap hari. Mereka ini tangan mereka harta mereka bagi-bagi aja. Yang nggak ada artinya. Subhanallah. Tapi berkata Syekh Salim, fiqhul hadithi zuhdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunya wa adamu istiktharihi min amwaliha wa inshighaluhu bi ahwaliha وانشغاله بأحوالها وتعلقه بأثقالها وأحمالها فما له ولها Hadis ini menunjukkan betapa zuhudnya Rasulullah SAW dalam perkara dunia ini. Dia tidak mau mengumpulkan harta benda dunia ini. Dia tidak mau sibuk mengurusi harta benda dunia ini. Apalagi sampai bergantung dengannya. Ya. Fama lahu walaha. Enggak ada hubungan antara harta itu dengan diri kata Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah gila harta, cuman umat jadinya? Subhanallah. Kata Rasulullah demi Allah, kalau andai kata aku punya dua gunung urdu emas, semuanya akan kuserahkan kepada kalian, kecuali yang kusisakan untuk utangku saja. Selebihnya ambil sama kalian. Kan andai kata beliau mau, masya Allah Rasulullah SAW. Untuk melihat itu ketika yang ditaklukkan subhanallah banyak sekali harta masuk kepada kaum muslimin la hawla wala quwwata illa billah Kemudian hadis ini yang kedua menunjukkan jawaz muamalat ahli kitab wal istidanah minhum. Bolehnya kita bermuamalah, bertransaksi dengan orang-orang ahli kitab. Boleh kita berhutang sama orang ahli kitab. orang Yahudi, Nasrani, nggak masalah. Ataupun orang kafir lain, Konghucu, boleh kita bermuamalah dunia, hutang piutang dengan mereka, berjual beli dengan mereka, sampai berserikat dengan mereka pun nggak ada masalah dalam perkara-perkara dunia. Karena ini perkara dunia. Di situ letak toleransi Islam dalam perkara dunia silakan. Tapi dalam perkara agama nggak ada toleransi. Walaupun dia itu serikat antum, sama-sama pemegang saham, kalau dia undang antum dalam perkara-perkara dan kemungkaran apalagi kesyirikan, nggak ada ucapan-ucapan selamat rayamu, nggak ada. Nggak ada. Dalam perkara agama putus. Hubungan nggak ada kita. Kemudian masyarakatnya rahni hifdzan al-huquq. Hadis ini menunjukkan anjuran atau disyariatkannya menggadaikan barang ketika berhutang agar dapat terjaga al hukuk hak-hak orang. Ini bagian daripada syariat Islam. Antum pun ada kata ada orang hutang karena antum supaya nggak hilang hak antum hutangnya banyak, ambil daripada dia sesuatu yang bisa jadikan sebagai barang gadaian supaya dia punya tanggung jawab untuk membayar. Ambil apa yang bisa digadaikan oleh dia. PPKB mobilnya, sertifikat rumahnya atau apa terserah. Ya, tapi semuanya dicatat. Banyak sekali orang utang piutang dia remeh, akhirnya hilang hartanya. Banyak kali orang itu mudah berutang, payah bayar. Bahkan tidak sedikit yang tidak mau bayar. Subhanallah. Hutang gampang, mudah sekali. Bibirnya mana saya berhutang, tolonglah Pak. Allah bulan depan saya yakin lah. Mungkin tak sampai bulan depan lah, minggu depan. Gampang, tadi ketika mau bayar berat sekali. Subhanallah. Tapi yakinlah antum. Rasulullah menyebutkan, kalau anda kata orang berhutang, dia ingin membayarnya, Allah akan bantu dia membayarnya. Maka tiap orang antum, semua kita mungkin ini, kecuali ya Allah punya utang. Niatkan, yakinkan diri antum akan bayarnya. Pasti Allah akan bantu. Tapi anda kata memang antum sengaja memang nggak mau bayar, tidak akan terbayar itu. Ini panduan untuk orang brutal supaya bisa bayar apa? Niatkan untuk membayarnya, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar bisa membayarnya. Subhanallah. Baik, baca hadis berikutnya. Oke. Okay. Salam. Fir'ahu bisairin wa masyaitu ila nabi sallallahu أصبح لا لمحمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات ما أصبح لآل محمد طيب وعن أنس رضي الله عنه قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى wa innahum latis'atu abiyat rawahul Bukhari subhanallah dari Anas semoga Allah taala meridhoinya Anas ini siapa dia pembantu Rasulullah maka jangan heran kalau dia menceritakan tentang Rasulullah sejak kecilnya dia besar di hadapan Rasulullah datang ibunya Ummu Sulaim mengatakan ya Rasulullah ini Anas perintahlah dia jadikanlah pembantumu dia dan doakan dia Kata Rasulullah, Allahumma aktir malah wa waladahu wa barik lahu fi ma'ataitahu ya Allah. Perbanyak harta Anas. Berikanlah keberkahan pada hartanya. Ya, dan perbanyaklah anak-anaknya. Berkat doa Rasulullah, Anas banyak sekali beratus keturunannya yang dia lihat masih hidup. Cucu-cucunya, hartanya banyak. Makanya tidak salah untuk minta diberikan Allah SWT harta yang banyak. Tapi dengan syarat dan mintalah keberkahannya. Kalau harta banyak enggak berkah, hancur hidup kita. Makanya kata Rasulullah, Allah ma'aktir malahu, wa waladahu wa barik Ya Allah beri perbanyaklah anaknya, perbanyaklah hartanya dan berikanlah keberkahan dengan apa-apa yang kau berikan kepadanya. Minta keberkahan. Jangan minta banyak aja. Banyaknya koran itu banyak, enggak berkah, hancur binasa dia. Maka mintalah keberkahan Katakan Allah barikana fi amwalina wa ahlina auladina. Allah berikanlah keberkahan pada kami, pada keluarga kami, ada istri-istri kami, anak-anak kami, harta kami. Mintalah pada umur kami. Banyak-banyak untuk minta keberkahan. Ya. Apa kata Anas? Rahanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu Rasulullah pernah menggadaikan pakaian besi, pakaian perangnya hanya untuk meminjam syair gandum Wa masyaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin. Dan aku pernah membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam roti yang terbuat dari gandum wa ihalatin sanikhah dan daging daging yang telah di, dihaluskan dicairkan yang telah berubah warnanya menunjukkan dia telah lama subhanallah dibawakan itulah kepada Rasul itulah makan Rasulullah Beda dengan makanan kita. Walaqad sami'tuhu yaqulu dan aku pernah mendengar dia pernah berkata, "Ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wala amsa." Tidak ada pada, pada pagi hari ini untuk istri-istri Muhammad, keluarga Muhammad. Walaupun satu sa' makanan. Tidak pula ada untuk sore nanti. Subhanallah. Enggak ada apa yang mereka buat? Puasa. Terkadang enggak ada makanan di rumah Rasulullah datang ke istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau begitu aku puasa hari ini. Antum mungkin kalau enggak ada makanan dah mencak-mencak. Ada makanan enggak? Enggak ada, Bang. Wah, mungkin dah mencak-mencak. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum latis'atu abiyat dan mereka itu adalah sembilan keluarga, sembilan rumah, semuanya enggak ada makanan. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan betapa zuhudnya Rasulullah dan istrinya semua. Ya. Subhanallah. Ini nggak boleh jadi alasan bagi orang-orang yang mau ta'adud si susah. Mau poligami susah gitu ini. Sembilan rumah Rasulullah nggak makan mereka. Tapi tempat istrinya spesial nggak makan. Subhanallah. Berkata Syekh Salim Ibnu Aid Al-Hilali hafizallah kamalu tawadhu'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zuhduh wa taqalluluhu min ad ma'a 'alaiha betapa sempurnanya tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa zuhudnya terhadap dunia betapa sedikitnya dia mengambil bagian daripada kehidupannya di dunia ini ma'akudratihi alaiha padahal dia mampu untuk mengambil lebih daripada itu Mampu dia. Wa karamuhu alladhi afdha bihi ila adam al-iddikhar. Kedermawanannya yang membuat dia tidak lagi sempat untuk menyimpan hart, menyimpan makanan di rumahnya. Hatta tahtaja ila rahnin ila rahni dir'i sampai dia butuh untuk menggadaikan terlebih dahulu baju besinya untuk meminjam. Rasulullah tidak pernah menolak diminta, kata sahabat. Tidak pernah. Apapun yang ada sama dia diberikan. Makanya antum kalaulah Rasulullah hidup di tengah kita subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dia tolak orang yang minta, kalau ada diberikan. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah pemuda yang minta kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, enggak layak kau minta. Ya. Pergilah engkau cari bekerja. Kau cari ke sana kayu-kayu, kumpulkan kau jual. Lebih baik daripada kau datang seperti ini minta. Ya. Dia berikan hadis-hadis ancaman orang yang minta di dunia datang di hari kiamat dengan tidak memiliki wajah. Taib. صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته على ضيق العيش والقناعة باليسير Hadis ini menggambarkan betapa sabarnya Rasulullah dan betapa sabarnya istri-istrinya terhadap sempitnya kehidupan dan betapa qanaahnya mereka menerima liyasir bil dengan apa yang ada. Subhanallah. Pada masa ketika istri-istri kita Sibuk tiap hari, bang, uang belanja tambah. <laughs> bang, tengok itu di kawan udah baru. Televisinya udah 29 inch, kita masih 14 inci, udah lama lagi, second lagi. Bang, tengok orang tuh rumahnya bagus. Subhanallah. Kalau anda kata nggak takalluf, nggak apa-apa. Yang dilarang apa? Takalluf. Apa dia takallum? Memaksakan diri. Beli mobil mewah, gampang lah itu. Yang penting kita punya mobil walaupun kredit. Ambil di sini, ambil di sini. Datang orang nawarkan barang, ambil. ambil nawarkan barang, ambil. Ketika akhir bulan gajinya udah minus. Ngutang lebih banyak. Inilah gaya kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Maka antum jangan tergiur lihat orang punya mobil mewah, rumahnya mewah, hutang itu semua kecuali Allah rahmati saja. Subhanallah. Lebih baik antum naik sepeda. Ya. Tapi kita punya sendiri. tak utang daripada kita berhutang. Dan nggak mampu bayarnya. Memaksakan diri. Ingat. Jangan memaksakan diri. adalah orang punya prinsip. Kalau kita paksakan nggak akan pernah kita punya harta. Dia paksakan sakit kuning. Tiga, tiga bulan punya motor tarik showroom. Tahun tinggi tarik showroom. Subhanallah. Enam bulan punya rumah di segel bank. Hmm. Tentu nggak rumah-rumah segel bank itu orang nggak sabar. Subhanallah. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita nggak tahu apakah terus sehat dan seterusnya. Ya. Makanya antum lihat sekarang dimudahkan untuk membeli semua itu kredit, dimudahkan. Bahkan mungkin antum beli cash nggak diterima mereka itu. Nggak diterima cash, kredit aja lah. Kalau antum minta cash nggak ada barang. Subhanallah. Dia ikat antum dengan hutang. Ya, belum lagi bunga-bunganya. Sabar-sabar aja antum. Kemudian jawazu muamalatil kuffar fi ma lam yatahaqqaq tahrimu ain at-ta'amul fihi wa adam al-i'tibar bi fasadi mu'taqadihim wa muamalatihim fi ma bainahum. Kita boleh bertransaksi, berbisnis, bermuamalah dengan orang-orang kafir selama kita tidak mendapati ada hal-hal yang akan merusak agama kita dan seterusnya. Dan jangan pernah dalam bermuamalah kita melihat rusaknya akidahnya. Akhirnya kita nggak memperjual beli sama mereka. Salah. Bahaya kita kalau antum berpikir seperti ini. nggak bisa demi hidup. Motor itu siapa yang buat? Mobil, pesawat, komputer, mikrofon kita ini. Subhanallah. Siapa yang buat ini? Orang kufar. Maka Islam begitu luas dalam perkara ini. Silakan. Rasulullah diberi hadiah dari orang kufar selama hadiahnya enggak mengikat, enggak mendatangkan hal-hal yang negatif bagi agama. Rasulullah terima sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ikut-ikutan antum ketika orang sibuk demo produk-produk Amerika, demo. Antum membeli produk mereka sama dengan memberikan peluru untuk ditembakkan ke orang-orang di Palestina dipakai untuk orang Yahudi jangan ikuti itu semua mereka orang yang paling tidak konsekuen dengan apa yang mereka perbuat datang kepada Syekh Saleh uh, Suhaimi ya, dua orang pemuda dua, bukan kepada Syekh Saleh Suhaimi datang dua orang pemuda mengancam kepada salah seorang pemilik usaha Pepsi di Saudi Arabia datang apa ancamannya Ini semua produk untuk membantu orang-orang kufar bakar semua produk ini, bakar semua pabrik ini. Dia kebingungan. Anak muda dua orang. Syekh, apa yang mau aku jawab nih? Mereka suruh aku semua bakar karena ini punya orang-orang Amerika, punya orang-orang kufar. Apa jawaban Syekh? Coba kau lihat mereka naik apa? Mereka datang naik mobil Ford Syekh. Oke, okay. kau bilang sama mereka, bakar dulu mobil kalian ini, baru aku bakar PT ini semua. Ford buatan siapa? Amerika, negeri kufar, bakar dulu mobil itu. Gak konsekuen mereka. Yang lebih parah lagi, sibuk demo untuk produk-produk Amerika, tapi politik gaya Amerika itu mereka jadikan sebagai sandar hidup mereka. Ideologi orang-orang kufar dalam berpolitik itu mereka jadikan sebagai mereka adopsi sebagai bagian daripada kehidupan mereka dianggap ini urusan dunia, agama jangan masuk. Subhanallah. Gak konsekuen. Mau masuk atom ke KFC haram kata dia. Demo itu apa enggak haram? Subhanallah, enggak konsekuen. Dia pulang pergi naik pesawat apa enggak haram? Di kantor-kantor mereka komputer itu apa enggak haram? Sama aja semua maka jangan dipersempit perkara-perkara yang lapang. Ya. Jadi dalam masalah muamalat antum nggak perlu. Orang kafir datang berbelanja kepada antum, jangan bilang, "Eh, ini dari jual apa?" Oh, saya tanyakan. Ini harta riba ya. Kamu jual dari jual babi ini. Jangan tanyakan, ini jual anjing ya. Tanyakan antum terima aja. Beli terima, Ya. Nggak boleh antum tanya, bahkan nggak boleh. Para sahabat Rasulullah bertentaksi dengan orang-orang kufar nggak pernah tanya dan mereka tahu orang kufar ini jual minum khamar terkadang mereka melihara pelacur tahu ya terima aja pokoknya antum jangan kelewatan batas takallu berlebih-lebihan tiap orang datang nanya ini kayaknya bahaya nih jangan-jangan dari hasil melacur ini Kata Ustaz dalam pengajian enggak boleh kita makan hasil pelacuran. Dari mana uangmu ini, Bu? Jangan. Ini takalluf. Berlebih-lebihan. Kemudian jawaz bai' istilah wa rahnuhu ijaratuhu min al ma lam yakun harbiyan. Boleh kita ya, menjual beli senjata atau menggadaikan senjata. Tameng besi ini kan adalah alat untuk berperang, bagian daripada safety agar seorang dapat melindungi dirinya. Jadi boleh kita berjual beli senjata, menggadaikannya, menyewakannya, ya. atau mengambil manfaatnya dari orang kafir. Kita boleh sewa dari orang kafir, ya. Malam yakun harbian selama memang orang kafir ini bukan orang kafir yang memerangi kita Rasulullah ketika ingin menaklukkan Hunain, sebagian orang-orang Quraisy belum masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewa senjata-senjata mereka. nggak ada masalah. Datang Amerika ke Saudi heboh, dunia Islam heboh mereka buat Saudi ini ini ini. ini. Ulama-ulamanya dijelek-jelekan, ulama ini semuanya menjilat penguasa, nggak tahu dia fikih, al-waqi', Rasulullah pernah minta bantuan daripada orang-orang kufar meminjamkan senjata mereka disewakan. Rasulullah juga pernah berdamai dengan orang-orang Quraisy. Ketika fatwa Syekh bin Bas membolehkan orang-orang Islam di Palestina nggak bisa untuk melawan orang-orang Yahudi berdamai, heboh, heboh mereka. Kemana-mana kor-kor, fatwa ulama mereka disebarkan kemana-mana. Ya, Rasulullah sama orang Quraisy senjata-senjata berdamai. Kita melihat itu. Ini bodohnya mereka dalam beragama. Sampai mereka katakan ulama-ulama Saudi penjilat. Masuknya itu semua tanpa semata ulama-ulama. Ulama-ulamanya dibodoh-bodohi, ditipu-tipui. Mereka yang bodoh. Mereka yang tertipu. Subhanallah. Inilah bahayanya. Nggak pernah belajar syariah, tapi bicaranya politik, bicaranya politik, nggak ngerti dia. Kemudian Thubutu amlaki ahli dhimmah fi aidihim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ahli dhimmah, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dapat perlindungan daripada kaum muslimin, harta benda mereka itu terjaga, dihormati, jangan diambil sembarangan, tidak. Ini orang Yahudi tinggal bersama kaum muslimin, mereka bayar upeti. Tapi Rasulullah nggak ganggu harta mereka. Nggak kata Rasulullah kafir, hartamu halal enggak. Subhanallah. Lihat kaum muslimin kaum muslimin ini. Ada kerusuhan, menjarah, buat kulkas besar-besar. Allahu Akbar katanya. Harta gini harta pasien perang ini sampai memperkosa ahlu zimah di negeri ini orang-orang kafir negeri ini diperkosa dibakar Tum tahu kisah di Glodok itu cemana ketika kerusuhan Masya Allah kita hormati harta benda mereka nggak boleh antum subhanallah berkhianat menipu mereka nggak boleh jangan dengan alasan ini kan orang kafir Allah hinakan mereka ini tipu aja nggak boleh Kalaulah kepada orang kafir pun kita nggak boleh berkhianat, bagaimana kepada kaum muslimin sama kaum muslimin? Walaupun sama orang kafir kita wajib bayar hutang, apalagi kepada kaum muslimin. Subhanallah, ini agama mulia sekali. Sebagian orang yang penting kita baik beragama, rajin sholat, rajin berdakwah, utang nggak bayar, lari-lari, diminta lari-lari. Dikiranya sholatnya itu akan menggugurkan utangnya kepada temannya. Salah ini persepsi. Kemudian ibahatus syira bil thaman al muajjal ma lam yajid ala thaman al muajjal lil muddah. Boleh kita berjual beli, boleh kita membeli dengan kredit atau dibayar belakangan. Selama tidak ada unsur riba penambahan apa-apa. Rasulullah ambil dulu, utang dia digadaikan ketika itu baju besi. Kapan dia punya uang? berikan ambil baju besinya subhanallah kemudian masyru'iyyatul ruhan fil hadar وبذلك يتضح أن التقيد بالسفر في قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريها مقبوضة خرج على الغالب Hadis ini menunjukkan disyariatkannya Kita menggadaikan barang ketika berhutang walaupun kita dalam keadaan mukim. Dan ayat yang berbunyi wa in kuntum ala safarin kalau akan mau pergi musafir walam tajidu katiban kan pinjam utang dan enggak ada yang menulis ketika itu farihanun maqbudah maka hendaklah berikan penggadaian barang kalian. Ayat ada yang berbunyi kalau kan mau pergi musafir dan kan perlu utang dan berhutang enggak ada yang menulis hutang piutang itu maka gadaikanlah barang kalian. Walaupun dalam kata-kata wa in kuntum ala safar, kalau akan mau pergi musafir, bukanlah maknanya kita menggadaikan hanya ketika mau musafir, mau musafir. Enggak, ketika mukim pun kita berutang, kita boleh menggadaikan. Adapun kata-kata wa in kuntum ala safar, karena ini kebanyakan kalau orang pergi bawa barang orang, antum pergi bawa orang-orang. Ya, didagangkan jauh-jauh, jangan-jangan dia nggak balik hilang, ya kan? Maka kebiasaannya jaminan. Uang apa namanya? Uang jaminan. Baik. Hadis yang terakhir silakan baca. Satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol laqad ra'aitu sab'ina min ahli sufah ma minhum rajulun alaihi ridaun ridaun ridau imma ijaru wa imma kisau qad rabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfas saqaini wa minha ma yablughul qa'bain fayasma'uhu biyadihi karahayatan karohayata anturo tura'an auratuhu rawahul bukhari wa an nabi hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya dia berkata laqad ra'aitu 70 min ahli suffah aku benar-benar telah pernah melihat 70 orang ahli suffah ma minhum rajulun alaihi rida enggak ada seorang pun laki-laki yang punya serban menutup kepala enggak ada serban mereka ya imma izaran wa imma kisa boleh jadi dia hanya punya sarung saja boleh jadi dia punya selimut kain yang panjang agak lebar itu ya cuman dia qadrabatu fi anaqihim yang selimut panjang ini mereka ikatkan di leher mereka minha ma yablughu nisfas saqain ada yang mereka ikatkan cuma sampai kain ini ke bawah, cuma sampai nisfas sapain setengah daripada betis, pemin hamaya belum kaabain. Bahkan dengan mereka ada yang cuma sampai ke lutut saja pakaiannya yang diikatkan itu, pakaian itu. Fayajma'uhu biyadih maka dia senantiasa memegang ujung-ujungnya dengan dua tangannya karohiyata antura auratuh khawatir jangan-jangan terbuka auratnya subhanallah ahlu sufa susahnya mereka kalau saya ke rumah hantu mungkin saya bongkar lemari hantu ini masya Allah oh, ya. <laughs> Banyak sekali pakaian kita celana, masya Allah. Apalagi kaum wanita, kaum wanita sekarang ini capek antum ikuti mereka. Tiap kali undangan buat satu baju. Undangan pernikahan buat lagi satu baju. Subhanallah, aja kita. Untuk kesalahan aja habis untuk model rambut, untuk mandi lulur, mandi madu, mandi apa lagi? Kopi, mandi teh. Subhanallah. Beginilah para sahabat yang mereka berjuang untuk Islam. Kita telah terima Islam ini dan kita nggak pernah mengalami seperti mereka. Makanya antum janganlah pernah merasa kita itu besar. Nggak ada apa-apanya kita dibandingkan mereka. Sallallahu alaihi uh, alaihi majma'in. Nggak ada apa-apanya kita. Begitu hebatnya mereka berjuang untuk agama Allah ini. Ya. Berkorban untuk agama Allah ini. Kita tahap yang kita korbankan untuk agama Allah. Nggak tahu kita. Yang ada kita korbankan orang. Subhanallah. Baik. Demikianlah ikhwan kajian kita malam hari ini. Semoga Allah SWT merahmati kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, maafkan kita, memimpin kita untuk senantiasa menunaikan hak Allah SWT dan hak manusia. Aku lukau lihada. wa wa lakum wa atubu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Antum ada bertanya? Enggak ada kayaknya. Tafadhal, tiga pertanyaan. Itu satu orang satu pertanyaan. Silakan Syekh kita dulu. Syekh Kabir kita itu. digadaikan itu dimanfaatkan sama yang Tayyib. lah dalam bentuk seperti tunggangan, motor, atau mobil digadaikan dan antum punya kesepakatan untuk dimanfaatkan hanya untuk itu saja. Setelah memakai bukan untuk cari keuntungan, bukan disewakan untuk taksi, disewakan untuk ojek, nggak apa-apa. Yang penting antum tanggung jawab dengan barang tersebut ya. Untuk konsekuensinya antum pakai beli bensinnya, dan itu Rasulullah bolehkan ketika ada sahabat yang menggadaikan untanya kepada salah seorang. Boleh dipakai, tapi dia beri makan untanya. Ya. Adapun ambil manfaatnya untuk cari keuntungan, profit nggak boleh. Ya, akhirnya mobil itu antum sewakan ke orang, ya nggak boleh. Kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan favoriba Setiap bentuk pinjam-minjam yang melahirkan keuntungan itu riba nggak boleh itu kaidahnya paham contohnya antum apa namanya menjamkan uang 100 juta kemudian dia gadaikan ke antum surat tanahnya surat tanah ini antum gadaikan ke bank <laughs> ambil uang nggak boleh beli lagi rumah yang lain nggak boleh zalim Allah taala alam sudah selesai kita? Fadol. Bismillah. Pertanyaan Zed, apakah mengurangi pahala jika kita meminjamkan uang dengan mensyaratkan uh, barang jaminan Zed? Enggak. Enggak ada mengurangi pahala itu. Kita pinjamkan orang itu berpahala. Dan akan ada masanya Allah SWT akan mudahkan rezeki antum kelak. Ketika antum dalam kondisi sempit, atau butuh pinjaman, Allah akan mudahkan orang menjamin antum. Kama tadi nutudan. Kaidahnya pepatah Arab mengatakan sebagaimana engkau siap berhutang, siap engkau untuk dihutangi orang. Ya, kalau antum berbuat baik kepada manusia, Allah akan berbuat baik kepada antum. Walaupun nggak harus kebaikan itu daripada orang yang antum utangi, boleh jadi dari orang lain. Ya, antum bantu si A, jangan harapan darinya upah, ganjaran, ya, Berbuatlah karena Allah akan datang masanya mungkin si B bantu antum si C. Yakinlah itu. Kata Rasulullah, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih." Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Jadi jangan takut membantu. Jangan takut membantu, bantulah. Ya, tapi juga tentunya antum harus jaga ya, membantu utang piutangnya itu jangan sembarang-sembarang. Catat minimal, bila perlu buat segelnya. Apalagi dalam jumlah besar, panggil dua saksi, notariskan dia kalau anda kata besar. Jangan antum ah, kan sama-sama kawan. Enggak, catat. Jika besar nilai catat, akan terjadi persisian ke depan, akan terjadi keributan seterusnya. Catat, itu perintah Allah Subhanahu taala. Allah taala. Terakhir, fadal. Hah? Itu, tuh mikrofon pakai supaya nggak mubazir dia. Kayak payah dibeli supaya antum dapat pahala, yang belinya dapat pahala, nggak antum pakai dia. Hidupkan dulu. Itu di belakang mikrofonnya bisa nggak? Ah ya, fadal. Bagaimana tentang hadis yang berbunyi kalau kita bertemu dengan orang kafir terus kita apa? Pepetlah mereka. Iya, gimana itu? Iya, idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ala adyaqi. Kalau kalian berjumpa dengan mereka, pepetlah mereka. Ya, itu dalam kondisi kaum muslimin kuat, orang kafir hina. Dan cara bentuk penghinaan mereka jangan ngalah dengan orang kafir. Jalan, gak usah minggir-minggir. Silakan Pak. Enggak, jalan aja berjalan tuh. Buat dia terpepet. Ya, dalam kondisi Islam kuat, kaum muslimin kuat, itu pada masa Rasulullah. Sekarang antum mau mepet orang kafir, dia naik Fortuner. Cemana? Antum mau mepet dia? Wah, oh, lah antum. Ya. Dalam kondisi kaum muslimin lemah, nggak bisa diterapkan ini, mereka kaya, mereka memiliki segalanya. Ini hadis jangan antum terapkan. Ya. Diterapkan ketika pada waktunya seperti perkataan para ulama, perbuatan ulama. Imam Malik datang orang bertanya Allah di mana bersemayam? Eh, bagaimana Allah bersemayam? Kata Imam Malik, orang ini keluarkan dia. Kalau sekarang antum terapkan, ahlu bidah antum keluarkan, antum ini keluarkan dari masjidnya. Besok jangan lagi haji, sana keluar. Kondisi ini berbeda. Antara zaman dengan zaman berbeda. Ketika kaum muslimin kuat, beda dengan ketika kaum muslimin lemah. Ketika sunnah kuat, beda dengan ketika sunnah itu lemah. Ya, maka antum perhatikan dalam berdakwah hal seperti ini. Antum masuk satu kampung, ahlul bid'ah semua. Ya, mereka kuat, antum lemah, antum berdakwah maksa. Antum berdakwah dengan kasar, dengan keras. Akhirnya muncullah fitnah. Antum dicampakkan seterusnya. Maka lihatlah keadaan seperti itu. Antum paham? Dan itu hadis nggak berkaitan dengan masalah muamalat, enggak. Bahkan Umar mewajibkan ahlu zimah punya pakaian enggak boleh sama dengan kaum muslimin. Subhanallah. Enggak boleh sama. Dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yu'tunal jizyata an yadin wa hum saghirun. Mereka memberikan upeti pajak kepada kaum muslimin dengan bentuk kehinaan mereka diri mereka. Umar enggak boleh, enggak boleh ahlu zimah enggak boleh nyindir kaum muslimin enggak boleh. Kalau sekarang malah terbalik Ini kaum muslimin meniru ahlu dhimmah. Meniru orang-orang kufar. Pakaiannya, rambutnya orang kufar. Cet-cet rambut, cet-cet rambut dia. Orang kufar bertindik sampai 10 telinganya, 10 buat dia. Orang kufar rambutnya acak-acakan, cakadut. Mungkin satu kek-kek satu tahun nggak pernah dibuat, disiram. Dia buat seperti itu. Terbalik. Ya, ini semua karena dangkalnya ilmu agama. Yang itu anak-anak pang-pang itu. Nengok aja kita payah bedakan orang gila dengan orang waras sekarang. Subhanallah. Sulit nih. La haula wala quwwata Dahulu mereka dibedakan, ini sekarang kita yang berbondong-bondong meniru mereka. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.